Dan telah kita sebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatan kepada kaum mukminin dengan diturunkannya hujan di malam hari demikian pula perasaan kantuk yang mereka rasakan yang mendatangkan rasa tenang pada diri diri mereka menghilangkan rasa takut untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala maka di barisan orang-orang kafir terjadi kelemahan dalam kekuatan mereka disebabkan karena adanya perselisihan yang terjadi di antara mereka karena sebagian mereka menghendaki untuk kembali dan tidak meneruskan peperangan yang akan terjadi melawan kaum muslimin disebabkan karena mereka melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan kematian. Ditambah lagi bahwa sebagian mereka adalah dari kerabat-kerabat mereka sendiri yang masih hubungan memiliki hubungan darah sehingga bisa saja seseorang membunuh kerabatnya seseorang membunuh saudaranya sendiri karena sebab itu Utbah Ibn Rabi'ah berusaha mengajak sebagian untuk kembali yang kemudian terjadi perlawanan dari pihak Abu Jahal yang tetap akan melanjutkan pertempuran melawan kaum muslimin yang kemudian pada akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun kembali dengan tekadnya bersama dengan Abu Jahal untuk melanjutkan pertempuran setelah sebelumnya dia hendak kembali disebabkan karena Abu Jahal yang mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menjatuhkan Utbah bin Rabi'ah dan melemparkan tuduhan kepada Rabi'ah bahwa Rabi'ah adalah seorang yang pengecut Utbah adalah seorang yang banci yang tidak berani untuk mengikuti peperangan tersebut yang ini akhirnya membangkitkan amarah dari Utbah sehingga dia ingin memperlihatkan bahwa dia bukanlah seorang pengecut. Bahkan dia termasuk orang yang pertama kali maju dalam perang tanding dalam peristiwa Al-Mubarazah yang nanti akan disebutkan dia bersama dengan saudaranya Syaibah. Lalu berkata Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala wa'addala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sufuf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf para sahabat. Yani Rasulullah alaihi wasallam telah mengatur barisan para sahabat siapa yang menjadi pemimpin dalam regu dari pasukan tersebut semuanya telah ditempatkan pada tempatnya masing-masing dan diluruskan saf mereka dalam pertempuran. Thumma raja'a ilal arish huwa wa Abu Bakr wahdahu setelah beliau meluruskan saf beliau kembali ke kemahnya bersama dengan Abu Bakar wa qama Sa'd bin Mu'adz wa qaumun al ansar ala babil arish yahmuna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sementara Sa'ad bin Mu'adz berdiri bersama dengan sekelompok dari kalangan Ansar mereka berdiri di depan pintu kemah untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau bulak-balik masuk ke kemah kemudian keluar mengatur pasukan masuk ke kemah lagi berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lalu beliau keluar lagi mengikuti pertempuran dan menebas leher orang-orang kafir bersama para sahabat yang lainnya kemudian masuk lagi dan inilah yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua keutamaan keutamaan berjihad ya maju ke medan pertempuran dan keutamaan beliau berada di dalam kemah bermunajat kepada Allah berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada sebuah kejadian yang terjadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan barisan para sahabat dalam pertempuran itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat Ibn Ishaq, Abdul Razak, Al-Baghawi juga meriwayatkannya dan dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ketika kaum muslimin mereka telah berdiri di dalam barisan-barisan mereka untuk siap bertempur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf mereka ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang memegang qidah yang dimaksud al-qidah yaitu anak panah yang tidak memiliki bulu bagian belakangnya al-qidah atau dia semacam tombak kecil. Ini dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam meluruskan saf para sahabat, fata'ana Nabi Sawad ibn Ghaziyah fi batni. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk dengan tombak itu menusuk perutnya Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat uh, berdirinya Sawad bin Ghaziyah itu agak maju dari yang lain. Sehingga Nabi dengan menggunakan uh, tombak kecil ini, dengan menggunakan anak panah ini, beliau menusuk perut dari Sawad bin Ghaziyah. Maksudnya beliau memerintahkannya untuk mundur. Nah, dan ternyata Sawad bin Ghazia ini sengaja beliau sengaja memajukan uh, perutnya yakni dia maju sedikit sehingga terlihat sof itu tidak lurus maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sawad istawi ya Sawad luruskan barisan wahai Sawad maka Sawad mengatakan ya Rasulullah awajatani. wahai Rasulullah engkau membuat perutku sakit Waqad ba'atsakallahu bil haqq fa'aqidni. Sungguh Allah telah mengutusmu dengan kebenaran, maka aku meminta kisos. Dalam kondisi perang, siap tempur. Nah, sempat-sempatnya Sawad bin Ghaziyah meminta kisos kepada seorang pemimpin pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya meminta kisos karena beliau merasa disakiti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakasyafa an batni. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau juga merasa menyakiti Sawad maka beliau menerima itu untuk uh, eh, dikisas. Maka beliau membuka perutnya ya. Beliau singkap pakaiannya sehingga terlihat perutnya. Lalu beliau mengatakan pada Sawad, istakin. Ya, silahkan kamu mengkrisos saya. Yani balas dengan menusuk perut Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'tanaqahu Sawat wa qabbala batnah. Namun apa yang dilakukan oleh Sawat? Beliau memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium perutnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi memang dia sengaja sengaja untuk e, berdiri di tempat yang tidak rata softnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sawat, Ma hamalaka ala hadha ya Sawad? Apa yang membuat engkau melakukan ini wahai Sawad? Kata Sawad, ya Rasulullah, qad hadara ma tarah. Wahai Rasulullah, telah tiba apa yang telah engkau lihat ini. Yani ini telah tiba waktu berperang. an yakuna akhirul ahdi bika ayyamas jildi jilduka jildi. Dan aku menginginkan akhir dari pertemuan aku denganmu di mana kulitmu tersentuh dengan kulitku. Kulitmu tersentuh dengan kulitku. Itu yang dia inginkan akhir pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi dalam peperangan, mungkin dia akan meninggal. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Yang akhirnya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada Sawad bin Ghaziyah. Nah, apakah beliau meninggal dalam peristiwa perang Badar? Sawad bin Ghaziyah jawabannya tidak. Bahkan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih mengikuti peperangan-peperangan. Ya, seluruh peperangan-peperangan setelah peristiwa perang Badar itu. Nah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan pasukan, maka beliau pun memberi arahan kepada para sahabat radhiyallahu taala Beliau mengatakan, "Idza aktsabukum farmuhum wastabqu nablakum." apabila mereka mendekati kalian dalam peperangan maka panahlah mereka lemparkan panah-panah kalian yakni panahlah mereka Wastabquna blakum dan tahan panah kalian jangan kalian melemparkan pada saat mereka masih jauh pada saat mereka masih jauh yakni jangan engkau eh, melepaskan panahmu ketika engkau melihat bahwa jarak orang musyrik itu masih terlalu jauh sehingga ketika dia memanah mungkin tidak akan mengenai sasaran dibiarkan mendekat terlebih dahulu dibiarkan uh, mendekat terlebih dahulu agar kemudian ketika para sahabat memanah mereka maka panah tersebut atau anak panah itu benar-benar jatuh ke sasarannya wala tasullu suyuf hatta yughshukum au hatta yaghshawkum dan jangan kalian menghunuskan pedang-pedang kalian sampai mereka mendekati kalian yakni bertemu langsung kalau masih dalam jarak jauh maka yang dilakukan adalah memanah adapun ketika jarak telah mendekat dan memungkinkan menggunakan pedang barulah kalian menggunakan pedang-pedang kalian dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatur pasukan dan membuat siasat dalam pertempuran dan ini adalah perkara yang dianjurkan bukannya karena mereka muslimin pasti mendapatkan pertolongan lalu kemudian serampangan tanpa aturan tanpa taktik tanpa ada tanzim pengaturan dalam pasukan tersebut yang menyebabkan kerugian itu akan kembali kepada kaum muslimin maka Pengaturan itu penting. Naam dan siasat itu dibutuhkan dalam pertempuran. Dan itu termasuk di antara bentuk akhdul asbab. Mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan dan ini bagian dari tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harrallahum 'alal qital. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat untuk mengikuti peperangan. Sambil beliau mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatiluhumul yawm rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiba ghaira mudbir illa adkhalahu Allahul jannah. Beliau mengatakan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini lalu dia terbunuh karena kesabarannya dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak lari dari pertempuran melainkan Allah Subhanahu wa taala menjaminnya masuk ke dalam al-jannah. Dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tatkala kaum musyrikin mereka telah mendekati pasukan kaum muslimin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak kepada para sahabat Beliau mengatakan qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian wahai kaum muslimin menuju kepada surga Allah yang seluas langit dan bumi. Wa indama sami'a dzalika Umair bin al-Humam al-Ansari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat, bangkitlah kalian menuju kepada surga Allah seluas langit dan bumi. Maka di dekatnya ada Umair bin al-Humam Al-Ansari radhiyallahu an dia bertanya kepada Rasulullah dia mengatakan wahai Rasulullah surga seluas langit dan bumi Kala na'am kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iya surga yang kamu dapatkan seluas langit dan bumi maka dia mengatakan bakhin bakh bakhin bakh ini ucapan yang menunjukkan takjub kagumnya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umair, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakh?" Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat bakhin bakh? Kata Umair, "La wallahi ya Rasulullah, illa raja'ahu an akuna min ahliha." Tidak wahai Rasulullah, demi Allah, melainkan aku berharap semoga aku termasuk di antara penghuni surga itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka min ahliha." Engkau termasuk di antara penghuni surga itu. Jadi ini sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fa akhraja tamaratin min qaranihi. Maka beliau mengeluarkan beberapa biji kurma dari qarnnya dari uh, ja'batus syubbab Ja'batun nusyab yang dimaksud dengan ja'batun nusyab yakni tempat untuk menaruh anak panah ya. Tempat untuk menaruh anak anak panah biasanya diletakkan ya di bagian belakang seseorang sehingga memudahkan bagi dia untuk e, mengambil anak panah tersebut untuk memanah. Atau disebut juga kinanah. Kinanah disebut juga karan, disebut juga ja'batun nusyab maka dia mengambil kurma dari dalam tempat tersebut. Faja'ala ya'kulu minhun. Lalu kemudian dia makan beberapa biji kurma. Lalu kemudian beliau mengatakan, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi, innaha hayatun tawilah." Kalaulah aku masih hidup hingga aku memakan kurma-kurmaku ini, ini kehidupan yang masih panjang. Ini kehidupan yang masih panjang. Dia sudah tidak sabar untuk mendapatkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa al-jannah. Akhirnya Umair bin al Humam membuang kurma-kurma tersebut, thumma qatalahum hatta qutil, lalu beliau maju ke medan pertempuran hingga beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Hisham diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dengan sanad yang terputus dari Auf ibn Al-Harith bin Afra beliau mengatakan ya Rasulullah ma yadhakur rabbu min abdihi wahai Rasulullah apa yang menyebabkan Allah tertawa dari hambanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Gamsuhu yadahu fil aduwi hasira yang menyebabkan Allah tertawa dari hambanya ketika hamba tersebut masuk ke medan pertempuran dalam keadaan dia hasiran, tidak memiliki baju besi. Dalam keadaan dia tidak memiliki pelindung dan perisai. Apa yang dilakukan oleh Auf ibnul Harith? Maka dia apa, melepaskan baju besinya. Perisai yang melindungi tubuhnya, dia buka. Faqadafah, lalu dia lemparkan. Thumma akhadha sayfahu faqatala hatta kutil. Lalu dia mengambil pedangnya maju ke medan pertempuran hingga beliau terbunuh. Dan sebelum dimulainya peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat meminta kepada para sahabat agar hendaknya mereka tidak membunuh sekelompok dari Banu Hashim dan yang selain mereka Banu Hashim dan yang semisal mereka dari orang-orang yang keluar dalam keadaan terpaksa. Jadi mereka kaum lelaki diperintahkan keluar oleh orang-orang kafir Quraisy itu karena terpaksa. Karena kalau mereka tidak keluar, mereka juga akan ditindas. Mereka juga akan dicurigai. Nah, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat agar tidak membunuh mereka. Dari kalangan Banu Hashim, kemudian yang semisal mereka yang keluar dalam keadaan terpaksa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah seorang di antara mereka Abul Bakhtari ibnu Hisham. Dan Abul Bakhtari ini adalah seorang yang pada saat diboikotnya kaum muslimin di Makkah, dialah yang berusaha untuk uh, men, apa, me, mengambil lembaran perjanjian tersebut dari Ka'bah. Beliau yang ingin merobeknya. Nah, dan menggagalkan atau menghilangkan perjanjian tersebut. Dan dia tidak pernah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Makkah. Jadi beliau menyebut Abu Bakhtar ibn Syam. Demikian pula Al Abbas bin Abdul Muttalib. Al Abbas bin Abdul Muttalib tidak pernah mengganggu aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dia sempat menghadiri uh, eh, uh, eh, bayatul aqabah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat kaum Ansar dari Madinah dalam keadaan Al-Abbas tidak menyakiti kaum muslimin Naam dan dia adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berita ini ya didengarkan oleh Abu Hudzaifah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada para sahabat untuk tidak membunuh mereka, orang-orang yang keluar dalam keadaan terpaksa seperti Abu Bakhtari, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Hudzaifah sempat mendengarkan itu. Maka akhirnya dia pun berkomentar dia mengatakan anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas wallahi la in laqituhu la ulhimanna aw la uljimannahu bisayf kita membunuh orang-orang tua kami kita membunuh anak-anak kami saudara-saudara kami kerabat kami lalu kita meninggalkan Abbas tidak dibunuh jadi seakan-akan dia protes dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membunuh orang tua kami, kita membunuh anak-anak kami, saudara-saudara kami, itu kan kerabat semua. Lalu Al-Abbas kita tinggalkan. Demi Allah, kalau saya bertemu dengannya, ya, aku akan menebasnya dengan pedangku. Ini yang dikatakan oleh Abu Hudzaifah. Akhirnya ucapan Abu Hudzaifah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Abu Hafs, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaif?" Wahai Abu Hafs, apakah wajah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditebas dengan pedang. Ini maksudnya labas kata Umar, "Ya Rasulullah, da'ni fal adribu unuqahu saif. Wallahi laqad nafak. Wahai Rasulullah, biarkan aku tebas dia. Aku tebas lehernya dengan pedang. Maksudnya Abu Hudzaifah ini. Ini para sahabat. Ya. Demi Allah dia telah munafik dengan ucapannya itu. Karena dia memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihissalam memberi nasihat kepada mereka maka Abu Hudzaifah sempat mengucapkan kalimat ini. Nah, namun kemudian setelah itu Abu Hudzaifah menyesal, menyesali apa yang dia katakan. Ya, pada saat dia membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka akhirnya Abu Hudzaifah mengatakan, "Ma ana bi aman min tilkal kalimati allati qultu yawma idzin wa la azalu minha khaifan illa an tukaffiraha anni syahadah aku tidak merasa aman dengan kalimat yang aku ucapkan ketika itu aku masih dalam keadaan takut ini ya dia mengkhawatirkan dengan ucapan itu akan berpengaruh dalam kehidupan akhirah maka dia matan aku masih saja merasa takut khawatir kecuali apabila aku apa apabila umurku ditutup dengan mati dalam keadaan syahid Lalu kemudian pada akhirnya Abu Hudzaifah pun meninggal dalam peristiwa Yamamah. Dalam peristiwa Yamamah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengikuti peperangan melawan orang-orang murtad, melawan para pengikutnya Musailim al Khadzab. Naam dan beliau meninggal dalam peristiwa itu. Demikian pula sebelum dimulainya peperangan sebelum dimulai peperangan jadi ini beberapa kejadian-kejadian sebelum dimulainya peperangan ada satu kejadian di mana Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi keluar. Ini Al-Aswad bin Abdul Asad dari pihaknya orang-orang kafir. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Karena mereka ini tidak mendapatkan sumur di Badar. Mata air di Badar sudah dikuasai oleh kaum muslimin sebagaimana yang yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya ketika Al-Hubab bin Al-Munzir uh, mengusulkan pendapatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga orang-orang kafir mereka tidak mendapatkan uh, mata air. Maka Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi dia berjanji, dia mengatakan wahidullah oh, la asyrabanna min haudhihim aw la ahdimanna aw la amutanna dunah Aku berjanji kepada Allah. Ya janji juga dia kepada Allah. Aku akan minum dari telaga mereka. Atau aku akan merusak telaganya. Atau aku akan mati sebelumnya. Jadi mungkin karena sudah kepayahan, kehausan, mencari air minum. Mereka tidak mendapatkan mata air maka dia bertekad untuk mendatangi telaga miliknya kaum muslimin. Akhirnya ketika dia keluar mau menuju ke telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin, watasaddalahu Hamzah. Maka Hamzah pun Hamzah asadus sunnah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah menghadapinya, mendatangi uh, Al-Aswad bin Abdul Asad ini. Wa darabahu darbatan atarat qadamahu bi nisfi saqih. Lalu kemudian Hamzah menebas uh, Al-Aswad sehingga menyebabkan setengah kakinya terputus. Jadi setengah betis hilang. Ditebas oleh Hamzah radhiyallahu an. Apa yang dilakukan oleh Al-Aswad ini? Tetap saya dilanjutkan. Thumma haba ilal haut madrajan bidima'ihi liyubir liyabarra qasamuhu. Nah, tapi dia terus merangkak dalam keadaan sudah tertebas kakinya. Dia terus merangkak menuju kepada telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin dalam keadaan darah bercucuran dari kakinya itu hanya sekedar untuk menunaikan menepati janjinya itu. Nah, ya, dalam keadaan dia merangkak menuju kepada telaga itu diikuti oleh Hamzah. Diikuti oleh Hamzah fadharabahu hatta qatalahu fil haud. Begitu tiba di telaga tersebut maka ditebas oleh Hamzah radhiyallahu an dan beliau pun membunuh uh, Al-Aswad ini. Nah, jadi eh, ini peperangan. Ya. Nah, dan dalam hal memerangi orang-orang kafir diperlukan ketegasan, marah kepada orang-orang kafir itu disyariatkan dalam hal ini. Ya, jangan sampai ada yang meluah, aduh kesian ini. Dulu teman main waktu kecil misalnya, ya, ya dulu bareng-bareng tetangga dan seterusnya. Ya. Ini perang, ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini meninggikan kalimat Allah man qatala litakuna Allah al-ulya fa huwa fi sabilillah barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah maka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah fi sabilillah yang sebenarnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajtami' la yajtami' al-kafir wal wa qatiluhu fin nari abadan tidak akan berkumpul orang yang kafir dan yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Jadi merupakan keutamaan dalam peperangan, dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala membunuh orang-orang kafir dan itu merupakan keutamaan yang besar. Nah, kemudian setelah itu setelah beberapa kejadian-kejadian ini maka uh, dimulailah pertempuran itu. Dan sebelum bertemunya dua pasukan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin yang terjadi adalah al-mubarazah. Al-mubarazah yaitu perang perang tanding. Wa kharaja Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah. Akhirnya keluarlah Utbah dan Syaibah. Ini keduanya anaknya Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah yang tadi kita sebutkan yang sempat ingin pulang yang sempat ingin mempengaruhi orang-orang musyrikin untuk kembali batalkan saja peperangan ini karena yang terjadi adalah saling bunuh membunuh antara kerabat antara keluarga sendiri namun setelah ditahan oleh Abu Jahal dan dia dituduh ya pengecut maka dia pun naik pula emosinya dan bahkan dia orang yang pertama maju ke medan pertempuran dalam perang tanding keluarlah Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah Demikian pula Al-Walid bin Uthbah. Thalathatuhum jami'an yatlubun al-biraz. Mereka bertiga maju, mereka semua menuntut perang tanding, satu lawan satu. Perang tanding satu lawan satu. Fakharaja kharaja ilaihim minal muslimina thalathatum minal ansar. Akhirnya keluarlah dari kaum muslimin tiga orang. Namun tiga orang ini seluruhnya dari kalangan ansar dari kalangan Al-Ansar, bukan dari orang Makkah, bukan dari kalangan Quraisy, tapi dari kalangan Ansar. Yang keluar adalah Auf ibnu Afra wa Muawwid dan Muawwid ibnu Afra dan Abdullah ibnu Rawaha. Tiga ini dari kalangan Ansar seluruhnya maju. Faqalu lahum maka orang-orang musyrik mengatakan kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Faqalu minal ansor. Kami dari kalangan ansor. Maksudnya dari penduduk Madinah. Faqalu akfaun kiram. Ya. Wa innama nuridu bani ammina. Maka orang-orang musyrikin mengatakan yang kami kehendaki adalah orang-orang yang sekufu, yang mulia. Maksudnya yang kami inginkan ya dari anak-anak paman kami. Maksudnya dari kaum Quraisy juga dari kerabat mereka sendiri. Jadi memang sejak awal mereka sudah menantang. Ya, terjadi yang pertempuran sesama keluarga. Nah, maka mereka menginginkan dari kalangan muhajirin, orang-orang Quraisy. Akhirnya tiga ansor ini mundur kembali. Fabarazalahum Aliun wa Ubaidah bin Al-Harith wa Hamzah. Akhirnya yang maju tiga orang Ali bin Abi Talib, Ubaidah ibnul Harith dan Hamzah. Faqatala Aliun al-Walid. Maka Ali menghadapi al-Walid, al-Walid bin Uthbah. Maka Ali membunuh al-Walid. Wa qatala Hamzah Uthbah. Wa qila Syaibah. Dan Hamzah membunuh Uthbah. Ada yang mengatakan bahwa Hamzah menghadapi Syaibah. Ya, ya, ya ini salah satunya. Ada ada kemungkinan Utbah, ada kemungkinan Syaibah. Waktalafa Ubaidatu wa qirnuhu bidarbatain. Sementara Ubaidah dan lawannya ini mereka bertempur. Akhirnya masing-masing uh, apa? Masing-masing me, apa mengarahkan pukulannya kepada lawannya fa ajhada kullu minhumah sahibah yang menyebabkan masing-masing terkena dari Ubaidah juga terkena demikian pula uh, lawannya ini juga terkena tebasan dari Ubaidah nah sehingga kedua-duanya terluka fakarra Hamzah wa Aliun alaihi fatammama alaihi namun karena Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan Al-Walid demikian pula Hamzah telah menyelesaikan lawannya maka keduanya bergabung bergabung menolong Ubaidah lalu keduanya pun menyelesaikan lawannya tersebut dan Akhirnya ketiga orang musyrik itu yang maju seluruhnya tewas dalam al-biraz, dalam mubarosah itu. Wahtamala Ubaidah. Lalu kemudian mereka membopong Ubaidah waqad qata'a rijlahu dan ternyata kakinya sudah terputus karena ditebas oleh musuhnya tadi. Falam yazal tamithan hatta mata bisofra rahimahullah wa radiyallahu anhu. Maka terus mengeluarkan darah hingga beliau Yani Ubaidah pun meninggal di As-Safra rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu. Jadi ini uh, kejadian pertama kali pada saat terjadinya pertempuran dimulai dengan ada adanya al-mubarazah, perang tanding antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.